Apakah sah sholat jika kita tak tahu arti bacaan sholat tersebut? La sholat aliman lam yakrabi fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca fatihah. Apakah disyaratkan tahu artinya? Tidak. Tahu secara global saja. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira subhanallah bukrata wa asila. Tahu secara global. Apalah arti doa iftitah itu? Allah maha besar. Selebihnya, yang kau tanya aku, lancung. Tak ada lagi pertanyaan lain. Nah, itu cara jawabnya kalau kita tak tahu. Nah, habis itu Fatihah. Fatihah secara umum tahulah kita. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat begitu juga. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi andai tak tahu artinya tetap sah. Tapi kita berusaha untuk tahu. Maka belilah Quran yang ada terjemahnya. Ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya 250 ribu. Jangan tawar-tawar lagi. Harga sepatu 500. Sepatu yang menjaga tapak kaki dari tai ayam 500 harganya. Quran yang menjaga diri dari api neraka. Quran waktu akad nikah dulu. Diletakkan di ruang tamu dalam peti kaca. Setiap tamu datang situ macam nengok kucing.